محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Ikhwan Fiddin rahimani wa rahimakumullah Kita masih dalam pembahasan Kitab Al-Masail Al-Jahiliyah Dan kita sampai pada masalah yang keempat At-Taqlidul A'ma Wa Mudaruhu Taklid buta dan bahaya-bahayanya Pada pertemuan kemarin kita sudah singgung beberapa paragraf apa yang dijelaskan oleh Fadilatul Syekh Saleh Fauzan Syafidullah Ta'ala bahwasanya kebanyakan orang-orang atau bahwasanya orang-orang jahiliyah itu mereka mendirikan, membangun pondasi yang paling penting dari agama mereka adalah at-taqlid, ikut-ikutan membebek apa yang dahulu pendahulu-pendahulu mereka berada di atasnya. Mereka pun hanya mengikuti saja. Mereka hanya mengikuti saja dan mereka jadikan prinsip taklid ini prinsip yang paling besar yang ada pada agama mereka. at adalah itiba'u kaulil ghairi min ghairi ma'rifatid dalilihi. Itu pengertian taklid. Adalah mengikuti ucapan perbuatan orang lain tanpa dia mengetahui dalilnya. Min ghairi ma'rifati dalilihi, tanpa dia mengetahui dalilnya. Tanpa dia mengetahui hujahnya. Pokoknya apa yang diucapkan dari lisan mukallad yang dia ikuti, maka dia pun akan mengikuti. Ittiba'u qaulil ghairi min ghairi ma'rifati dalilihi. Itu taklid. Akan tetapi kalau dia mengikuti al akhdu bil kitabi wa sunnah wal ijma' kalau dia mengikuti apa-apa yang ada di dalam Alkitab, Al-Quran, As-Sunnah, dan juga ijma kesepakatan kaum muslimin, maka ini dinamakan ittiba. Ini dinamakan ittiba. Ini perbedaan antara taklid dan ittiba. Makanya dalam penjelasan kata Syekh Saleh Fauzan, Habibullah taala, amma taqlidu fil khairi fahada yusamma ittiba'an. Adapun mengikuti di dalam kebaikan maka ini dinamakan dengan ittiba, waktida dan mengikuti. Ittiba mencontoh dan mengikuti. Ya, khair kebaikan di sini tentu yang dimaksudkan adalah kebaikan yang telah digariskan oleh syariat kebaikan yang bukan berasal dari definisi kita sendiri masing-masing, tetapi kebaikan yang telah digariskan oleh Al-Quran, As-Sunnah, dengan pemahaman salaful ummah. Inilah kebaikan. Kalau ta'ala an Yusuf alaihi salam. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman tentang Nabi Yusuf alaihi salam. واتبعت ملة أبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب Ini dalilnya. Wajhu dalalah sisi pendalilannya adalah wattaba'tu millata dan aku mengikuti. Nah, aku mengikuti. Ya kan? Tapi ini tidak dikatakan taklid, tidak, tapi dikatakan ittiba, mengikuti. Dan aku mengikuti ajaran agama dari bapak-bapakku yaitu Ibrahim, Ishak dan Yakub. Di sini sebagian para ulama mengambil dalil bahwasanya al-ajdad kakek itu kakek dia menempati kedudukan sebagaimana bapak. Kakek di sini lapatnya lihat aba, aba itu jamak ya, jamak dari abun. Bapak-bapak. Kalau Ibrahim itu bukan lagi bapak sebenarnya dari terhadap Nabi Yusuf, kakek kakeknya lagi gitu. Tapi dikatakan di sini tetap aba. Sebagian para ulama mengatakan bahwasanya kakek itu menepati posisi sebagaimana posisi seorang bapak. Makanya kakek itu dia lebih tinggi kedudukannya daripada al-ah, asyakik, saudara sekandung, laki-laki. Itu lebih tinggi kedudukannya, lebih tinggi kedudukan kakek daripada saudara sekandung. Terbukti dalam hal warisan. Terbukti dalam hal warisan. Saudara kandung itu kalau e, atarikah kalau mayit itu meninggalkan anak laki-laki dia mahjub. Dia tertutup kan, dia nggak dapat. Tapi kakek masih dapat. Kakek kalau masih ada kakek dia masih dapat. Dia masih dapat. maka nalana an nusyrika billahi min syai'in. Tidak sepatutnya, tidak pantas alana bagi kami untuk menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Yang semisal dengan ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-An'am ayat yang ke-90. Ulaikal ladina hadallahu. Ini lebih jelas lagi. Ulaikal ladina hadallahu mereka itulah orang-orang yang telah Allah berikan hidayah. Mereka itulah orang-orang yang telah Allah berikan hidayah, yakni para para nabi. Fabihudahu muqtadih. Dan dengan petunjuk, dengan hidayah yang ada pada mereka, iktidak, iktidaklah kalau bahasa kita ya. Contohlah, ikutilah. Ini lebih jelas lagi. Apa kita diperintahkan untuk taklid? Tidak. Ini namanya iktidak, iktiba karena kita mengikuti apa-apa yang dibawa berupa Al-Qur'an, berupa As-Sunnah. Nah, ulaika alladina hada hadallahu fabihudahu muqtadih. Qul la as'alukum alaihi ajra. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya la as'alukum aku tidak meminta terhadap kalian ajra upah balasan ganjaran bayaran dari aku mengajarkan Al-Qur'an kepada kalian. Wa qala ta'ala dan juga firman Allah Subhanahu wa taala was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar dan orang-orang yang terdahulu lagi awal-awal yang masuk ke dalam Islam. Minal muhajirin wal ansar dari kalangan muhajirin dan juga dari kalangan ansar. وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ biihsan dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik mengikuti mereka dengan baik lihat وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُ ittiba ittiba mengikuti mereka tidak dinamakan at taklid tetapi dinamakan dengan ittiba ولهذا قال الله تعالى في أهل الجاهلية وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا لا يقلون شيئا ولا يهتدون Oleh karenanya tatkala Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada orang-orang jahiliyah, "Wa idza qila lahum ittabi'u" dan apabila dikatakan kepada mereka ikutilah apa-apa yang telah Allah turunkan kepada kalian? lalu maka mereka menjawab, kami tidak mau mengikuti apa-apa yang telah Engkau turunkan ya Allah kepada kami, bal bahkan kami akan mengikuti apa-apa yang telah kami dapatkan dari bapak-bapak kami. Apa-apa yang telah kami dapatkan dari bapak-bapak kami, pendahulu-pendahulu kami berupa jejak-jejak mereka, berupa asar-asar mereka, maka kami akan ikuti itu saja. Kami nggak ada hajat, nggak ada keperluan, nggak ada kebutuhan terhadap apa-apa yang telah engkau turunkan. Para Rasul maksudnya. Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam khusus lagi. Awalau kana aba'uhum la yaqiluna syai'aw wa la yahtadun. Apakah juga kalau bapak-bapak kalian, bapak-bapak mereka itu tidak mengerti suatu perkara dan juga tidak mendapatkan petunjuk, kalian pun juga akan mengikuti. Menunjukkan jeleknya perkara taklid. Jeleknya perkara taklid. Falladhi la yaqilu wa la yahtadi laisa mahallan lil lil qudwati. Maka orang-orang yang enggak berakal, enggak mengetahui dan juga orang-orang yang tidak mendapatkan petunjuk, maka bukan hak bagi mereka untuk diikuti. Inamal qudwatu hanya saja yang berhak untuk diikuti. Sebagai contoh itu adalah fiman Yakilu wa yahtadi. Bagi orang-orang yang berakal. Orang-orang yang mengetahui hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala wa yahtadi dan yang mendapatkan petunjuk fataqlidu al-a'ma min umuril jahiliyah maka taklid buta membebek buta adalah termasuk perkara-perkara jahiliyah wa hadza yusamma bit ta'assub dan ini dinamakan dengan at-ta'assub ta'assub ya fanatik fanatik buta Lian al-qudwata huwa Rasul sallallahu alaihi wasallam wa man atba'ahu. Adapun al-qudwah yang berhak dijadikan contoh itu suri taula dan itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang mengikuti beliau. Nah, ini taklid. Ada beberapa perkara yual yakhwah untuk menyempurnakan pembahasan ini adalah taklid-taklid yang diperbolehkan. Ini Ana ambil dari kitab Ma'alim fi usulil fiqhi inda ahli sunnati wal jamaah. Dalam kitab Ma'alim fi usulil fiqhi inda ahli sunnah wal jamaah. Yang ditulis oleh alimah Muhammad bin Husain bin Hasan rahimahullah ta'ala. Kata beliau, at-taqlidu al-jaiz. Taklid, seseorang diperbolehkan taklid itu manakala terpenuhi beberapa syarat. Yang pertama adalah diantaranya ayakuna al-muqallid jahilan ajizan an ma'rifati hukmillahi wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya orang yang taklid tersebut atau dinamakan dengan muqallid itu adalah orang yang betul-betul jahil, betul-betul bodoh. Ajizan dan lemah untuk mengetahui hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Mengenal Islam sudah berumur sepuh misalnya, sulit, sulit sekali untuk ya untuk menghafal dalil. Jangankan menghafal dalil, untuk belajar sholat pun masih sulit. Maka diperbolehkan bagi orang yang seperti ini saklit diperbolehkan bagi mereka taklid. Ya. Kembali kepada Islam sudah berumur, sudah tua. Masya Allah. Ya. Dan ini saya pernah menjumpai ya, maksudnya uh, seseorang yang memang mengenal Islam itu sudah berumur. Sudah sudah berumur dan sangat sulit. Tapi dia masya Allah bersemangat untuk belajar agama Allah Subhanahu Wa Taala, termasuk menghafal Al-Quran. Suatu saat pernah e, ingin menghafal surat An-Nasr, surat An-Nasr. Kan sedikit ya surat An-Nasr kan cuma tiga ayat ya. Tiga ayat itu satu ayat bisa berhari-hari, bahkan bisa berminggu-minggu. Satu ayat, ayat pertama saja. Ayat pertama. Idza jaa nasrullahi wal fath. Oh, itu sulitnya luar biasa. Luar biasa. Tapi subhanallah, semangat, masih semangat. Tapi nah, kata Alimah Muhammad bin Husain bin Hasan, ayakuna al-muqallid seharusnya atau bagi orang yang mukallid tersebut, orang yang taklid tersebut Jahil, betul-betul bodoh dia. Gak bisa mengetahui hukum-hukum Allah. Bagaimana bisa mengetahui baca Al-Quran saja nggak bisa. Nah, ajizan dia dia lemah, lemah dari sisi pemikiran, lemah dari sisi kemampuan, banyak ya, ajizan. An ma'rifati hukmillahi wa rasuli wa rasulillahi sallallahu alaihi wasallam dari mengenal, mengetahui hukum-hukum Allah dan juga hukum Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua, ayuqallida man urifa bil ilmi wal istihadi min ahli dini wal salahi. Ayuqallida dia bertaklid kepada orang yang urifa, yang sudah dikenal. Bil ilmi dengan keilmuan yang ada pada dirinya. Pada orang yang diikuti tadi, yang ditakliti tadi. Walijtihad dan adanya kemampuan pada orang tersebut untuk berijtihad. Min ahli din dari kalangan orang-orang yang baik agamanya dan saleh orangnya. Ini. Walaupun dia memang orang yang eh, di, diperbolehkan, diberikan uzur dalam syariat, boleh taklid. Tapi dia taklidnya ke, kepada Orang-orang yang tidak dikenal dengan keilmuannya. Dan juga orang-orang yang tidak terkenal bahwasanya dia itu orang-orang yang baik agama dan juga orang soleh. Ya, nggak bisa orang yang seperti ini. Udurnya jatuh lagi gitu. Udurnya jatuh lagi. Orang-orang fasik dia ikuti, dia takliti orang-orang fasik dan orang-orang yang tidak dikenal dengan keilmuan dia, tidak dikenal belajarnya di mana misalnya. Dia ikut saja. Kemudian yang ketiga, Allah yatabayyana lil muqallid al -haqqa. Yang ketiga adalah tatkala belum nampaknya kebenaran kepada orang yang melakukan taklid tersebut atau muqallid tersebut. belum tampaknya kebenaran kepada muqallid, kepada orang yang melakukan taklid tersebut. Wa la lahu anna qawla ghairi muqalladihi arjah min qawli muqallad min qawli muqalladihi. Dan belum nampak baginya belum nampak baginya mana yang lebih kuat dari dua pendapat yang ada dari orang yang dia takliti tersebut. Kalau ini keadaannya tatkala terjadi perbedaan pendapat dari dua, dari dua ulama misalnya, dari dua ulama. Nah, orang tersebut, orang yang tak mukallid tersebut belum nampak dia, belum jelas mana yang lebih kuat nih pendapat dari eh, dari syekh yang saya ikuti dengan syekh yang situ belum nampak bagi dia nah, tetapi kalau sudah nampak ya nggak boleh lagi dia taklid kepada satu orang syekh tersebut. Bisa difahami ya? Terjadi khilaf nih, dua pendapat. Dia sudah pegang pendapat A misalnya. Ternyata ada pendapat B yang saling bertolak belakang, berlawanan. Nah, bagi dia ini belum nampak. Belum nampak dari sisi lebih kuat mana antara pendapat A dan pendapat B. Sementara dia sudah cenderung dan dia memilih, dia ikuti pendapat A. Karena ketidakmampuannya. Suatu saat Allah berikan kemampuan bagi dia untuk bisa memilih, bisa merojihkan, menguatkan antara pendapat A dan pendapat B dan terlihat ternyata pendapat B yang lebih kuat, lebih rojih. Maka dalam hal seperti itu maka dia tidak boleh lagi melakukan taklid, tidak boleh lagi melakukan taklid gitu. Kemudian yang keempat alla yakuna fi taqlidi mukhalafatan wadihatan linususi syar'iyyati au bil ijma'il ummati bahwasanya perkara yang dia takliti itu perkara yang dia taklid di dalamnya itu tidak boleh menyelisihi perkara-perkara yang jelas gamblang dari dalil-dalil syariah atau dari ijma umat atau dari ijma umat. Dia taklid misalnya kepada pendapat bahwasanya boleh nikah itu tanpa wali misalnya. Nikah itu tanpa wali. Ini, jelas. Perkara yang dia taklidi tersebut jelas perkara-perkara yang menyelisihi nusus, nas-nas syar'iyyah dan juga ijma. Ijma. Nah, Kemudian yang terakhir bahwasanya ala yalzima al-muqallid madhaban madhaba imami bi'ainihi fi kullil masail. Tidak boleh bagi seorang mukallid tersebut untuk terus-menerus memegang satu madhab tertentu. Satu madhab tertentu pada semua perkara. Tidak boleh. Pokoknya semua perkara dia ambil dari madhab syafi'i misalnya. Walaupun melisihi Al-Quran dan Sunnah. Walaupun menyelisih, pokoknya kalau yang berkata Imam Syafi'i saya ambil. Walaupun yang berkata Imam Ahmad saya ambil. Pokoknya yang berkata Imam Abu Hanifah saya ambil. Nah ini nggak boleh yang demikian. Sudah, pokoknya kata Imam Malik, sudah saya ambil semua. Nah, dan juga yang terakhir adalah tidak boleh dia bertaklid pada masalah-masalah yang dia menginginkan hanya keringanan berdasarkan hawa nafsunya. Dia sudah bertaklid pada suatu pendapat A misalnya. Datang pendapat B. Datang pendapat B yang memberikan keringanan perkara tersebut lebih ringan. Kemudian dia berpindah berpindah kepada pendapat B. Oh, ini lebih ringan. Ah, saya yang ini aja, milih yang ini aja. Berpindahnya dia itu hanya didasari oleh hawa nafsu. Nah, ini tidak boleh. Ini tambahan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimallahu taala. Ini taklid yang diperbolehkan. Taklid yang diperbolehkan. Adapun taklid yang madmum, taklid yang tercela adalah yang pertama taklid al-i'radu amma anzalallahu iktifaan bi taklidi al-aba kainan kan. Ya. Yang pertama adalah taklid yang tercela ya. Yang pertama adalah taklid dalam perkara-perkara yang menyelisihi perintah Allah Subhanahu wa taala dan juga rasulnya. Menyelisihi apa-apa yang telah Allah Subhanahu wa taala turunkan. Iktifaan dia menganggap cukup bitaklidi aba dia menganggap cukup dengan mengikuti apa-apa saja yang ada pada pendahulu-pendahulu mereka. Ini termasuk dari bab yang sedang kita bahas ya. al Arad dia berpaling, tidak mau mengikuti apa-apa yang telah Allah turunkan. Semata-mata dia merasa cukup dengan sikap taklid dia kepada pendahulu-pendahulu mereka. Ini taklid yang tercela. Kemudian yang kedua taklidu man la ya'lamu al-muqalladu anhu ahlun. Dia mengikuti, dia taklid kepada orang-orang yang tidak berhak untuk diikuti. Ya. Dia mengikuti kepada orang yang sebenarnya orang tersebut tidak berhak untuk diikuti. Gak memiliki kedudukan tadi itu. Tidak dikenal keilmuannya, tidak dikenal kebaikannya di dalam agama dan juga tidak dikenal kesolehannya. Nah, makanya kata saya Soleh Fauzan tadi, layakil wala yahtadi. tadi layakil wala la, wala yahtadi laisa mahalla lil qudwah. Mereka tidak memiliki kedudukan untuk diikuti gitu. Nah, kalau Anda mengikuti, kalau kita mengikuti orang-orang yang tidak berhak untuk diikuti, nah ini namanya tercela taklid yang tercela. Kemudian yang ketiga adalah taqlidu qaulin man 'arada Allah wa rasulahu kainan man kan. Taklid kepada suatu ucapan, satu perbuatan kepada orang-orang yang menyelisihi kalam Allah dan juga hadis Nabi alaihi salatu wasalam, siapapun dia. Ini taklid yang tercela. Dia taklid terhadap ucapan yang menyelisihi firman Allah Subhanahu wa taala dan hadis Nabi alaihi salatu wasallam. Kainun man kan, siapapun dia. Siapapun dia. Yang keempat, at-taqlidu ba'da wuduhil haqqi wa ma'rifatid dalil. Sikap taklid yang tercela adalah sikap taklid yang dilakukan ba'da wuduhil haq setelah jelasnya kebenaran. Sikap taklid yang dia lakukan setelah jelasnya suatu kebenaran. Wa ma'rifati dalil dan setelah dia mengetahui dalil-dalilnya. Setelah jelas, setelah nampak kebenaran tapi dia masih taklid saja. Dijelaskan, sudah sudah tegak hujah sama dia, nasihat sudah disampaikan tapi dia masih taklid Eh, ini taklid yang tercela, madmum dia. Dan taklid yang tercela ini jangan dianggap ya ayol ya, ikhwah, taklid yang tercela itu sekedar oh dia taklidnya tercela, selesai. Tidak. Ada konsekuensi di belakangnya nanti. Ada konsekuensi di belakangnya. Penyesalan pada hari akhir. Nah. Kemudian yang kelima, taklidul mujtahid al-qadir alal al ma'itisa'il waqt. Taklidnya seorang mujtahid, taklidnya seorang mujtahid yang sebenarnya dia mampu membahas suatu permasalahan tersebut tetapi dia tidak tidak melakukan pembahasan. Gitu ya. Taklidnya seorang mujtahid yang dia mampu untuk berijtihad dalam permasalahan tersebut bersamaan dengan adanya keluangan waktu pada dirinya, tetapi dia tidak melakukan perkara tersebut. Ini bagi seorang ulama ya, seorang alim. Dia sebenarnya memiliki kemampuan. Dan dia bisa berijtihad. Meluangkan waktu. Dan dia punya waktu untuk hal tersebut. Dalam permasalahan ini misalnya. Tapi dia tidak melakukannya. Dia sudah, ah sudah ada ini, ya dah ikut aja lah. Gitu. Tidak melihat. Kemudian yang terakhir yang keenam adalah taklidu mujtahidin wahidin ainihi fi jami'i ijtihadihi. Taklidu mujtahidin wahidin ainihi fi jami'i ijtihadihi. Sikap taklid kepada seorang mujtahid satu orang saja. Sikap taklid kepada satu orang saja. Pada seluruh bentuk ijtihadnya Pokoknya apapun bentuk ijtihadnya dia terima. Dan hanya untuk satu orang itu saja taklidnya itu. Nah ini juga tercela, tidak boleh. Ya Rahmatullah. Yes. Sebenarnya mu'alif e, menyampaikan dalil-dalilnya ya. Karena e, eh, lilik tisor untuk kita ringkas kita tidak sebutkan dalil-dalilnya. Nah, ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى kemudian berkata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala wa qala ta'ala وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير Firman Allah Subhanahu wa taala dan apabila dikatakan kepada mereka ikutilah apa-apa yang telah Allah turunkan maka mereka menjawab kami tidak mau mengikuti apa-apa yang telah Allah turunkan bahkan kami mengikuti apa-apa yang telah kami dapatkan dari bapak-bapak kami Apakah juga kalau syaitan menyuruh mereka bapak-bapak mereka itu kepada adab sa'ir kalian pun juga akan mengikuti hal tersebut ini celaan terhadap takdir celaan Makanya pada pertemuan kemarin beberapa kita kasih contoh ya. Kita kasih contoh. Pada perkara-perkara yang subhanallah banyak terjadi di negeri kita yang dilakukan oleh kaum muslimin. Nah. Wa idza lil musyrikin wal kafirin dan apabila dikatakan kepada orang-orang musyrikin dan orang-orang kafir ittabi'u ma anzalallah wa huwa al-Qur'an. Ikutilah apa, apa yang telah Allah turunkan kepada kalian yaitu Al-Qur'an Qalu mereka menjawab bal nattabi'u ma wajadna alaihi aba'ana awalau kana syaitanu yad'uhum ay yad'u haula'i al-aba ila adzabi sa'ir atattabi'unahum lis-sa'ir mereka orang-orang musyrikin orang-orang kafir mereka menjawab kami tidak mau mengikuti Al-Qur'an bahkan kami akan mengikuti apa-apa yang telah kami dapatkan kami ketahui dari ajaran bapak-bapak kami, pendahulu-pendahulu kami. Awalau kana syaitan yad'uhum. Apakah juga kalau syaitan itu menyuruh, menyeru, mendakwahkan kepada mereka, yakni bapak-bapak mereka itu, kepada adab sa'ir, kepada neraka sa'ir yang menyala-nyala. Atattabi'unahum lis-sa'ir. Kalian pun juga akan mengikuti mereka itu untuk masuk ke dalam sa'ir. Di mana akalmu? Gitu maksudnya. Di mana pikiranmu? Di mana akal sehatmu? Kok kalian taklid kepada bapak-bapak kalian, kepada nenek moyang kalian? Ya. Nikahan selalu injek telur, injek telur. Ya. Apa ini? Eh, pokoknya taklid ya, ikut aja. Ikut saja. Nah, ada orang meninggal macam-macam, macam-macam ya, bikin bunga, Subhanallah, mudah-mudahan Allah berikan petunjuk pada kaum muslimin. Kadang di perempatan jalannya di, apa, di, dikasih sesajen. Subhanallah. Mau bangun rumah juga. Semua perkara pasti ada ya. Semua perkara. Bangun rumah. Apa istilahnya? Hah? Ah, itu. Anak lahir. La ilaha illallah. Khitan Subhanallah. Nikah. Yakni tabtaduna bi abaikum wa in kanu min at, min atau man atba'a syaitan yakni apakah engkau juga akan mencontoh mengikuti bapak-bapak kalian walaupun mereka itu adalah orang-orang yang mengikuti syaitan wa ma'aduhum ila sa'ir dan menyuruh mereka kepada neraka sa'ir masuk mereka ke dalam neraka sa'ir al-aqilu yajibu ayyam fi amrihi kalau orang itu memiliki akal sehat yang masih sedikit saja tersisa di dalam kalbunya pasti dia akan menjawab ayam fi amrihi eh, kita lihat dulu perkaranya ini tenang kita lihat ini perkara ada dalilnya apa tidak ini diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya apa tidak? Tidak serta-merta perkara yang datang dari pendahulu-pendahulu kita, kita terima 100%, kita telan mentah-mentah. Tidak. Dan ini juga berlaku ayol ikhwah kepada siapapun. Ucapan, perbuatan, jangan langsung ditelan mentah-mentah. Tenang. Tenang. Famiman yukhalid, ada pun orang-orang yang eh, orang-orang yang bersikap taklid, ya dia tidak akan memikirkan, tidak akan merenungkan, terima saja semuanya. Pokoknya apa kata itu terima. Nah, makanya di sini Syekh mengatakan ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى فأتاهم بقوله قل إنما أعيذكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادا ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة kemudian Syekh Muhammad bin Abdullah rahimallahu taala mengatakan fa'atahum kemudian datang kepada mereka yakni al-Islam al-Qur'an biqaulihi dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul innama" katakanlah Muhammad, "Innama a'idukum biwahidatin." Sesungguhnya aku ingin memberikan nasihat wajangan kepada kalian satu hal saja, satu perkara saja. Antakumu lillahi masna wa furada. Hendaklah kalian itu beribadah menghadap Allah dengan ikhlas. Masna dua-dua, wa furada atau sendiri-sendiri. Suma tatafakkaru, kemudian berfikirlah. Merenunglah. Di sini Allah merintahkan dua-dua atau sendiri-sendiri kepada mereka ya, orang-orang musyrikin. Karena kalau berame-rame, kebanyakan orang itu tidak mampu berfikir. Tidak mampu merenung dengan tenang, mencerna permasalahan itu dengan tenang. Maka menyendirilah, berdua-dualah atau berdua-dua. Ma sahibikum min jinnah bahwasanya saudara kalian itu, teman kalian itu, yakni Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, min jinnah bukanlah termasuk orang gila. Apa yang disampaikan itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dia bukan orang gila. Maka ikutilah itu maksudnya. Wa qawluhu ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya'a qalilan ma tadhakkarun. Ikutilah apa-apa yang telah Allah apa apa yang apa yang apa apa yang telah diturunkan kepada kalian dari Rabb kalian yakni dari Allah Subhanahu wa taala wala tattabi'u min dunihi dan janganlah kalian mengikuti selain dari apa apa yang telah Allah turunkan kepada kalian Aulia dari pemimpin-pemimpin yang menyuruh kepada kesesatan qalilam ma tadhakkarun sangat sedikit dari orang-orang yang mampu mengambil pelajaran Ai atahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bihadhil ayah yaitu maksudnya adalah Allah mendatangkan kepada mereka atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangkan kepada mereka dengan ayat ini. Fahum yaqulun mereka mengatakan nahnu natamassaku bima alaihi abauna. Kami ini berpegang teguh dengan apa-apa yang dahulu bapak-bapak kami, nenek moyang kami, ustaz-ustaz kami, kiai-kiai kami juga berpegang teguh dengannya. Wala nuti'u hadzal rajula dan kami enggak mau mengikuti laki-laki ini ya'nuna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam yang mereka maksud adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu jalla wa ala yaqul maka Allah Subhanahu wa taala berfirman unduru wa tafakkaru fi maqala lakum hadzal rajulu. Perhatikan, pikirkan, renungkan Fima qala lakum apa-apa yang telah diucapkan, diajarkan kepada kalian hadar rajulu, laki-laki ini, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pikirkan. Tafakkaru wala ta'khudukum al-asabiyah. Tafakkaru, berfikirlah. Coba gunakan akal pikiran Anda yang masih tersisa dalam keadaan tenang, tidak terburu-buru, cerna dengan baik, wala ta'khudukum al-asabiyah dan jangan kalian ambil itu berdasarkan al-asabiyah fanatik terhadap kerabat, kesukuan, kelompok, golongan ini asabiyah. Pokoknya ini yang setipe dengan saya, ini yang saya ambil. Tenang dulu, tenang. Pokoknya ini yang sejalan dengan pikiran saya, ini yang saya ambil. Pikiran dia ini sejalan dengan pikiran saya, misalnya. Ini yang saya ambil. Tidak, tapi tenang dulu. Maka nanti di akhir paragraf itu, Syekh Soleh Fauzan juga mengingatkan kepada kita. Semua perkara itu, timbang dulu, tenang. Jangan langsung diambil. Nah, Fa'inkana haqqan wajib alaikum ittiba'uhu. Kalau perkara tersebut, urusan tersebut adalah haqqan, kebenaran, maka wajib bagi Anda untuk mengikutinya wala yajuzu lakum al-baqa'a 'ala كان عليه 'alaihi al Tidak boleh bagi Anda untuk terus-menerus berada di dalam perkara yang dahulu bapak-bapak Anda atau nenek moyang Anda lakukan yang itu berupa kebatilan, kesalahan. Tidak boleh. Takumulillah. Maksudnya takumulillah ini adalah la lil hawa wal asabiyah Tidaklah engkau beribadah kepada Allah ini tidak didasari oleh hawa nafsu dan juga rasa asobiah, rasa kesukuan, rasa kesukuan, rasa fanatik. Tidak, beribadah itu bukan didasarkan atas rasa uh, selera, kesukuan. Kalau yang membawa dari suku ini saya terima. Tidak. Tapi beribadah kepada Allah ini bal yakunu qiyamukum lillahi turiduna al-haqqa bahkan menghadapnya engkau beribadahnya engkau kepada Allah itu turiduna al-haqqa, engkau menginginkan al-haq, kebenaran. Karena kebenaran itu apa istilahnya? Yang kemarin dallah al-mu'min, ya kan? Dallatul mu'min. Barang hilang kepunyaan mukmin yang dia cari-cari selama ini. Jadi begitu ketemu ya langsung diambil gitu. Dimanapun dia dapatkan. Dimanapun dia dapatkan kebenaran tersebut dhallatul mu'minin. Barang hilang kepunyaan mukmin yang dia cari-cari kemudian ketemu. Nah, makanya diambil. Diambil. Masna wa furada isnain isnain yufakiruna, wa yajtami'una. Masna wa furada maksudnya adalah isnain isnain dua-dua. yufakiruna, kamu pikirkan, mereka memikirkan dan berkumpul ويعقدون الجلسة لأن التعاون الجالسين أو الجماعة فيه رجاء الوصول إلى الحق أو فرادا أن يخلو بنفسه ويفكر ويتأمل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم dua-dua kemudian membuat جلسة saling menolong saling tolong menolong dari dua orang ini itu biasanya bisa menghantarkan dia kepada kebenaran ada tempat untuk saling berbagi, itu maksudnya. Ada tempat untuk saling berbagi, tapi ya kita harus tahu. Kalau tempat berbaginya sama-sama nggak tahu ya sama juga bohong gitu. Bertanya ya kepada orang yang lebih alim gitu. Ada tempat untuk berbagi, dia bertanya bagaimana ini permasalahan yang sebenarnya begini dan begitu. Karena yang demikian ini kata Syekh Fauzan bisa sebagai harapan untuk usul ilal haq adanya harapan untuk sampai kepada kebenaran, untuk sampai kepada kebenaran. Atau sendiri-sendiri. Karena dengan menyendiri dirinya dan merenungkan, memikirkan, wa dan memperhatikan maja'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa-apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa sayajidu annahu haqqun fayajibu alaihi itba'uhu maka dia akan mendapatkan bahwasanya apa yang dibawa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah kebenaran dan wajib baginya untuk mengikutinya. Tuma tatafak karuma bisohibikum. Kemudian pikirkanlah oleh kalian bahwasanya teman kalian, saudara kalian, yakni Muhammad Shallallahu alaihi wasallam allah ditakulun innahu majnun, bahwasanya Nabi Muhammad yang mereka katakan itu majnun, bahwa laisa bihi junun, bahwasanya beliau Shallallahu alaihi wasallam bukanlah termasuk orang gila. Bal huwa aqalur rijali bahkan beliau termasuk seseorang yang paling berakal wa aqalul khalqi sallallahu alaihi wasallam dan makhluk yang paling berakal, paling cerdas. Wa ansahul khalqi, makhluk yang paling memberikan nasihat. Wa a'lamul khalqi alaihi salatu wasallam, makhluk yang paling mengetahui. Alaihi salatu wasallam. Fa kaifa taqulun innahu majnun? Maka bagaimana bisa kalian mengatakan bahwasanya Nabi Muhammad itu gila? Bagaimana bisa? Fakiru, pikirkan. Unduru fi aklihi, lihatlah di dalam akalnya. Perhatikan di dalam akal beliau sallallahu alaihi wasallam, pikiran beliau. Unduru fi tasarrufatihi, perhatikan di dalam tingkah laku perilaku beliau. Hal hiya mithlu tasarrufil majnun? Apakah itu semua persis dengan perilaku dan tingkah lakunya orang-orang gila? Ada enggak? Enggak ada ma bisahibikum min jinnah in huwa illa nadhirul lakum. Bahwasanya saudara kalian, teman kalian yang Nabi Muhammad bukanlah termasuk orang gila dan dia itu adalah pemberi peringatan kepada kalian. Bahwasanya setelah pemberian peringatan itu di belakangnya ada adab yang sangat keras. Illam tu'minu kalau kalian gak mau beriman bihi dengannya watattabi'uhu dan juga tidak mau mengikutinya fa innahu sayahillu bikumul adab syadid maka akan berlaku kepada kalian adab yang sangat pedih fawaja'ukum atau fawaja'akum nasihun lakum maka sungguh dia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah datang kepada kalian sebagai seorang pemberi peringatan kepada kalian pemberi nasihat kepada kalian yuriduna yuridu lakumul khaira yang Rasulullah itu menginginkan kepada kalian kebaikan. Wa yuridu lakumun najata dan Rasulullah itu menginginkan kepada kalian an-najah, keselamatan, pasti. Semua hadis-hadis itu manakala hadis-hadis sahih kalau kita amalkan pasti itu akan mendatangkan mendatangkan keselamatan, keselamatan dan kebaikan. Walaupun terkadang kita mampu mencerna hadis tersebut, walaupun terkadang kita merasa ini terlalu berat bagi saya ini, terlalu berat bagi saya, nggak bisa saya melaksanakan ini. Dia ingat, inna hada adina yusrun. Sesungguhnya agama ini semuanya mudah. Mudah. Mudah bagi siapa? Bagi orang-orang yang berkomitmen. Mudah insya Allah. Dia berdoa kepada Allah. Meminta pertolongan. Mudah. Nah. Makanya. Ayol ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Jangan tertipu kita. Semuanya termasuk saya juga, semua kita. Jangan tertipu dengan lamanya kita mengaji dakwah salaf ini. Jangan tertipu. 6 tahun, 7 tahun, 10 tahun, 20 tahun. Makanya kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah taala, al-ibratu laisa bima'rifati tariq, walakinnal al-ibrah biluzumi tariq. Yang menjadi patokan, ukuran itu bukan kapan Anda mengenal dakwah salaf ini. Kapan? Tahun 80, 90, 2000, 2010 dan lain sebagainya. Itu bukan patokan, itu bukan ukuran. Akan tetapi yang menjadi ukuran adalah biluzumit tariq. Sejauh mana Anda itu memegang kuat dakwah ini. Berpegang teguh, luzum terhadap dakwah ini. Bersabar, ya kan? Bersabar. Nah, jangan seperti perkataan orang-orang kafir, orang-orang musyrikin terhadap nabi-nabi mereka. Tatkala diseru dakwah, kemudian dia ikuti, dia mengatakan, "Qal ta'irukum." Sesungguhnya e, kesialan kami ini bersama kalian wahai para nabi, kata mereka. Dahulunya kami bisa begini, bisa begitu, mudah mendapatkan ini, mudah mendapatkan itu. Tatkala kami mengikuti Anda, wahai para nabi, Justru yang kami dapatkan adalah kesulitan, kesialan katanya. Tidak. Semua sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya bersabar terhadap dakwah bersabar dan semua itu yang memegang peranan kuncinya itu adalah niat. Ya, keikhlasan kita, ketulusan kita di dalam beribadah kepada Allah, di dalam memegang ini Jangan karanakan fulan wa alan. Jangan dikarenakan ustaz fulan wa alan, syekh fulan wa syekh alan. Tetapi itu semua niatkan karena Allah subhanahu wa ta'ala di dalam memegang, berpegang teguh terhadap dakwah ini. Ya, terhadap manhaj ini. Sulit memang. Makanya kata Sufyan al-Thawri rahimahullahu ta'ala, ma'alattu syai'an ashaddu ila niyah, kata beliau tidak ada suatu perkara yang paling sulit aku obati. Kecuali perkara niat. Perkara niat. Nah, sulit. Terkadang betul, dua langkah kita berjalan sudah berbeda. Niat dari rumah kita berangkat, starter motor sudah betul, ikhlas, lillahi ta'ala, sampai tengah jalan. Merenung sambil nyetir, misalnya sambil ya, sambil nyetir merenung, tiba-tiba sudah berubah niatnya. Sudah berubah. Datang masuk masjid sudah betul lagi, duduk berubah lagi. Nah, harus selalu kita koreksi bersama-sama, bersama-sama. Sedikit lagi. Berkata sesuai Fauzan Hafizahullah Ta'ala, Yuriduna lakum as-salaha. Lihat. Rasulullah itu menginginkan kepada kalian as-salah. Kebaikan. Wal falah. Kemenangan Fit dunia wal akhirah di dunia dan juga di akhirat. Di dunia dan juga di akhirat. Nah, pasti seseorang yang mengikuti sunnah pasti akan jaya. Tenang kehidupannya, tenang kehidupannya pasti. Fakaifa tatifunahu bihadzal wasfi? Bagaimana maka bagaimana bisa kalian mensifati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan sifat ini, yakni sifat gila? Padahal apa yang dibawa Nabi itu bertujuan untuk memberikan kebahagiaan kepada kalian, memberikan kemenangan bagi kalian, memberikan kebenaran bagi kalian. Takulun innahu majnun. Kalian katakan Rasulullah itu gila. Biduni rawiyatin wa biduni tafakkurin. Wa biduni ta'amulin lima ja'abihi. Tanpa mau merenung. Tanpa mau melihat. Tanpa mau memperhatikan apa-apa yang dibawa oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Dan ini nasihat terakhir Wahakada yajibu ala kulli akilin. Dan demikianlah seharusnya ya, sikap yang harus ditempuh oleh setiap orang yang berakal. Setiap orang yang cerdas. Ayandura fi akwalin Untuk dia melihat perkataan setiap manusia itu. Siapapun dia. Ini kalau orang berakal demikian. Kata Soleh Fosan. Ayandura fi akwalin nas. Untuk dia melihat ucapan manusia fayumayyizuha wa yafhasuha atau wa yafhasaha. Dia pilah-pilah, dia pisah-pisah, dia bedakan dan dia periksa perkataan tersebut. Ini perkataan sesuai dengan wakil, kenyataan ataukah tidak. Ini ucapan, ini perbuatan sesuai dengan apa yang diperintahkan Allah dan Rasulnya apakah tidak ini ucapan, ini perbuatan, ini perilaku, apakah sesuai dengan apa yang telah diajarkan, dicontohkan para ulama, para salafus saleh, ataukah tidak? Maka tenang seorang salafiyin yang betul itu akan tenang menghadapi apapun itu. Fitnah, keadaan yang genting misalnya. Dia tenang, tidak terburu-buru. Tidak terburu-buru. Dan juga jangan merasa kita sebagai seorang alim. Jangan merasa kita sebagai seorang alim. Itu yang pertama. Kita serap semua informasi. Kemudian semua itu kita olah, kita renungkan sesuai dengan apa-apa yang hanya ada pada keilmuan kita semata. Kemudian setelah itu kita mengambil sikap. Padahal dia lupakan ayat Allah fas'alu ahla dzikri kuntum la ta'lamun. Terkadang ada perkara-perkara yang kita tidak mengetahui. Ternyata diketahui oleh seorang alim. Nah, maka tenang, pikirkan, teliti, tahasal, teliti, periksa kembali ucapan orang tersebut. Wajuro al al-khata' min maka akan terlihat al khato mana yang salah dan mana yang benar. Insya Allah, kalau Anda melakukan sikap yang tenang, demikian, kemudian Anda bertanya kepada ahlinya, itu akan terlihat mana yang benar, mana yang salah, mana yang sesuai dengan salafus saleh, mana yang menyimpang dari ajaran salafus saleh. Fayaqbalu al-haqqa wa yaruddu al-khata. Maka Anda terima kebenaran, mana yang al-haq Anda terima dan Anda tolak mana yang berupa kesalahan. Anda bantah yang berupa kesalahan tersebut wala yahmiluhu at-taqlidul a'ma 'ala al-baqa'i 'ala al-batil dan jangan sampai Anda memiliki sikap taklid buta di atas kebatilan, terus menerus di atas kebatilan yang itu disebabkan taklid buta Anda di atas kebatilan. Nah, dan ini adalah renungan untuk kita semuanya. Bahwasanya sikap taklid buta kepada siapapun itu adalah sikap tercela pada dasarnya sikap tercela. Makanya Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Furqan ayat 27 sampai 28 mengingatkan bagi kita semuanya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Yauma ya'abdu adh-dhalimu 'ala yadayhi 'ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabilan." Pada hari yang orang-orang zalim itu, orang-orang zalim, orang-orang berbuat taklid, al-muqallid, Ya'idu ala yadaihi. Dia menggigit. Dia memasukkan kedua tangannya ke dalam mulutnya. Menunjukkan adanya penyesalan yang sangat-sangat luar biasa. Menggigitnya nggak cuma menggigit. Tapi dia masukkan semuanya. Masukkan. Menunjukkan penyesalan yang sangat luar biasa. Yakul mereka mengatakan ya laitani takhattu ma'a rasul sabila duhai dulu seandainya saya di dunia itu menjadikan rasul berjalan bersama dengan jalan yang telah diajarkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Penyesalan, luar biasa penyesalannya. Kemudian dalam ayat yang lain, eh, dalam ayat selanjutnya ayat 28 masih dalam surat Al-Furqan, ya wailat, ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalila. Duhai celaka saya, duhai dulu seandainya saya tidak menjadikan fulan tersebut khalil, Khalil ini sudah tingkatan yang paling tingkatan tertinggi di atas mahabbah. Al-khullah itu di atas mahabbah. Khalil sahabat terdekat. Maksudnya gitu, sahabat terdekat. Tuhai dulu nggak jadikan saya nggak jadikan dia sahabat terdekat saya. Lakat adallani 'ani dzikri, sungguh dia telah menyesatkan saya dari mengingat Allah Subhanahu wa taala ba'da idja'ani telah datang kebenaran itu pada saya. Datang sebenarnya kebenaran pada saya, datang hujah, datang penjelasan, datang nasihat kepada saya. Tapi gara-gara fulan ini dia telah menyesatkan saya. Jangan diterima. sudah itu orangnya udah nggak bener itu udah. Duh ini yang dibawa Al-Quran dan Sunnah, pemahaman Rasulullah pada ini ada tuntunan dari para ulama ini. Sudah, terus pokoknya udah jangan. Orangnya jelek itu misalnya, misalnya ini ya. Wa kana syaitanu lil insani khadula dan sungguh syaitan itu bagi manusia khadul ya membuat rendah tidak bisa menolong bagi manusia ini bahaya dari sikap taklid mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita semua dan kaum muslimin dari sikap taklid ini wabillahi taufik walhamdulillahi rabbil alamin